Allah punya kalam, Allah punya kaul. Sebagaimana dalam bab yang sekarang ini kita baca, seperti bab yang sebelumnya al Bukhari rahimahullah bertujuan untuk membantah ahlul bidah. Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Bab perkataan Allah Ta'ala anzalahu bi ilmihi. Ini Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Anzalahu. Domir inilah yang dimaksud dengan kalamnya Allah Ta'ala. Qaulullah Ta'ala. Wal malaikat yasyadun. Sedangkan para malaikat yasyadun bersaksi. Menyaksikan. Berkata Mujahid rahimahullah ta'ala. Mujahid seorang tabi'i. Yatanazzalul amru bainahunna. Yatanazzalul amru bainahunna. zala. Al-amr di sini adalah maksudnya kaulnya Allah Ta'ala. Bainas sama bainas sama isabiati wal ardi sabiah. Yatanazzalul amru bainahunna. Wahyunya Allah turun jadi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Al-amr inilah yang dimaksud dengan bab qaulillahi taala. Al-amru yatanazzalul amru. Bainahun antara langit-langit antara langit yang ketujuh wal ardi sabi'a dan bumi yang ketujuh. Ini sebagai penetapan tentang kalamnya Allah Subhanahu wa taala dan telah lalu bahwasanya ini telah didatangkan secara banyak sekali. Kata saya Ibn Bas milian. Milian, apa mana milian? Banyak penuh. Cuma di sini disendirikan, didatangkan bab per bab disendirikan secara khusus oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Seperti dalam kitab beliau, kitab yang khusus terkait dengan masalah ini, kholku af'alil ibad. Juga banyak ditentangkan ayat dan hadis tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala ada sebarakam 7000 wa arba'ami wa samani wa samanin 7488 Haddatsana Musaddadun Haddatsana Abu al-Ahwas Hattasana Abu Ishaq Al-Hamdani Al-Hamdani Anil Barra' bin Azibin Radala anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ya fulan Ida awaita ida awaita ida awaita awayuwi awayawi awayawi kalau awa yu'wi iwaan. Ya pulan wahai pulan apabila engkau menuju ke tempat tidurmu awaita. mana awa ya'wi? Menuju ataupun tidak tidur ke tempat tidurmu. Firas maksudnya adalah tempat tidur. Firas. Apa mana Firas? Hmm? Virus itu apa? Ranjang. Jika engkau menuju ke tempat tidurmu atau kalau engkau tidak tidur, fakul maka katakanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa wahjahtu wajhi ilaika. Katakanlah wahai fulan, Allahumma ini ya Allah. Aslamtu nafsi, kuserahkan jiwaku kepada engkau. Aslamtu kuserahkan nafsi jiwaku kepada engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaika dan kuarahkan wajahku kepada engkau ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaika dan kuserahkan seluruh urusanku kepada engkau. Fawwadha ya, yufawwidu menyerahkan. Dan kuserahkan seluruh urusanku kepada engkau Wal jatu dhahri ilaika dan ku sandarkan punggungku kepada engkau. Ragbatan wa rahbatan ilaika. Ragbah mencari kebaikan dan pahala. Wa rahbah takut dari siksaan. Semuanya adalah kepada engkau la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat tempat yang selamat tidak ada keselamatan. Tidak ada tempat bersandar dan keselamatan darimu kecuali kepada engkau. Wa amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu yang kau telah turunkan. Inilah syahid daripada babu qaulillahi ta'ala dalam hadis ini. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan. ini kalamnya Allah Subhanahu wa taala, qaulullah taala. Wa bi alladhi arsalta dan aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Fa innaka in mutta maka wahai fulan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai fulan jika engkau mutta jika engkau mati filailatika mutta alal fitrah engkau meninggal di atas fitrah al-Islam mata ya mutu mutu aku telah mati kalau mitu aku telah dimatikan ya belum mati mabzani majul mitu ya nah apa daya mutu dan mitu mitu telah dimatikan kalau mutu Aku telah ma mati. Nah, hmm, kultu, aku telah berkata. Kalau kil tu, aku telah dikatai. <laughs> Mafum. Jadi Wa bin nabiyyika alladhi arsalta fa innaka wahai fulan bilang engkau sesungguhnya engkau jika meninggal dalam malammu itu engkau meninggal di atas fitrah yakni al wa in asbahta jika engkau hidup lagi di pagi hari, bisa masuk pagi hari, artinya hidup tidak mati. Jika engkau bangun di pagi hari setelah engkau tidur, asabta ajran kau mendapatkan pahala. Ini ya ikhwah sepatutnya kita hafal. Perkara besar. Perkara tauhid. Assalam tuwaj nafsi ilaika perkara tauhid. Wabajar tuwaj ilaika perkara tauhid. Wa waktu amri ilaika semuanya perkara tauhid. Wal satu dahri ilaika perkara tauhid semuanya. Laman jawala walaman walamal jawalaman jaminka illa ilaika ini semuanya perkara tauhid. Maka layaklah benarlah kita hadirin dibawakan dalam kitab tauhid. Mafhum? Perhatikan, orang mau tidur disyaratkan supaya benar-benar tauhidnya sempurna dengan ini Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Kalau orang demokrasi mau tidur angan-angan kapan besok aku jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi presiden, jadi ini yang jangan itu. Ya kan? Kapan besok ini aku dapat coblosan paling banyak? Nah, itu demokrasi. Kalau muahidin sebelum tidur ini yang dihafal. Kalau mereka demokratiin, yang dihafal apa? Yesus aku untuk piro yo. Untuk berapa persen yo. Nah, aku partai untuk berapa kursi yo. Ayo, nah, itu yang nangan-nangan. Apa? Nah, ini titiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Allahumma aslam tu nafsi ilaika wa wahjatu wajhi ilaika sebelum tidur. Dan itu adalah kematian sugro, kematian kecil, itu adalah tidur. Ya kan? Kalau kau mati malam itu, tidur dengan gampang nggak hidup lagi, langsung tidur selamanya, engkau mati atas fitrah alaihissalam. Kalau engkau hidup lagi, setelah itu bangun tidur masih hidup lagi, maka asap ta'ajro. Ini nggak akan nggak akan ditemui oleh demokratiin, ya kan? Nggak akan ditemui. Tapi perhatikan asarah. Berkata saya bin Basra rahimahullah taala. Wada fi dilalatu ala syar'iyati hadil kalimat tayyibah. Dan dalam hadis ini ada dilalah, ada petunjuk. Ada bimbingan atas disyariatkannya kalimat-kalimat yang tayyibah ini. Yang bagus ini. Idza awal insanu ila firasi apabila seorang insan awa yakwi menuju ke tempat tidurnya. Dalam arti ingin tidur. Wa ja'a fi riwayatil ukhra wa ja'alhunna min akhiri ma taqul wa fulan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan jadikanlah kalimat-kalimat ini min akhir dari apa yang paling terakhir kau katakan. Jadi terakhir engkau sebelum memejamkan mata. Kalimat inilah terletakkan paling terakhir dari perkataanmu. Inilah ya Yahwa kalimat tauhid. Allah maslam tu nafsi ilaika wa wasahtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahmatan ilaika. La manja malam wala wala malja wala manja minka illa illa kini ada tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat semuanya ada di sini. Mahfum? Terpenuhi semuanya. Apakah boleh seorang lengah ataupun lepas satu detik saja dari tauhid? Enggak ada pembolehan bahkan selamanya. Dari lahdo ke lahdo, dari detik ke detik. Seorang harus dalam kondisi muwahid. Hah? Gak boleh main-main dalam perkara tauhid. Maka hidup ini adalah miliknya Allah. Nyawa kita miliknya Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan pemahaman demokrasi. Ya kan? Manusia itu bebas. Mau berkeyakinan apa saja. Hurriyatul i'tiqad, bebas berkeyakinan. Mau menyembah batu, menyembah patung, Hah? terserah dia. Perhatikan wa hadza fi tilal ala syar'iyyati hadhil kalimat thayyibah idza awal insanu ila firasi wa ja'firiyatil ukhra wa ja'alhunna dan jadikanlah kalimat-kalimat ini wahai fulan min akhiri ma taqul dari terakhir apa yang kau katakan. Perhatikan. al-hunna ini tilkal kalimat. Hunna tilka al kalimat. Idza wal insanu ila firsik qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wahjatu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wal ja'tu dahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ini adalah poros tauhid. Jadi nggak ada orang itu bisa lepas dari siksaan Allah. Enggak ada seorang terlepas dari azabnya Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari dari sesaan Allah menuju kepada Allah. Hah? Lari dari ancaman Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, cari selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuburin musyrikin lari dari siksaan Allah menuju kepada makhluk, sebab dilindungi oleh makhluk. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan kitabmu yang telah kau turunkan dan dengan nabimu yang telah kau utus. Sempurna murni semuanya adalah tauhid. Ya, ikhwah perhatikan. <clears throat> As-sahid perhatikan as-sahid yakni yang dijadikan sahid untuk bab tadi dari hadis ini qauluhu amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Itulah bab qaulullahi ta'ala yang tadi ayat dibawakan dan hadis ini dibawakan. Hadisnya sayatnya adalah dari kalimat ini. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. perlu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Qaulullah taala. Tadi tanazzalul amru bainahun. Al-amr adalah qaulullah taala. Lianna jalla wa ala anzala al-kitaba bi ilmihi wa anzalahu bi ilmihi mustamilan ala ilmihi wa ala irsyadi ibadi ila kulli khair. Karena Allah Jalla wa ala menurunkan kitab dengan ilmunya. Menurunkannya dengan ilmunya. Hu kepada Alkitab. Mencakup atas ilmunya dan atas seluruh bimbingan kepada hambanya. Ila khair, ila kulli khair atas seluruh kebaikan. Kepada seluruh kebaikan. Wa yusiru Mujahid rahimahullah taala wa huwa tabi'il jalil tadi Mujahid rahimahullah taala mengisyaratkan muridnya siapa Mujahid ini? Muridnya siapa? Itulah benar Nabas rahimahullah radhiallahu taala anhu. Jadi Mujahid mengisyaratkan beliau adalah tabi'id jalil, tabi' yang mulia, yang agung ila anna hadzal am anzal inzala ya ummus samawati wa ya umul arda jami'an bitabaqatiha kama ya ummus samawati bitabaqatiha Mujahid rahimahullah taala mengisyaratkan bahwasanya inzal tadi ya tanazzalul amru bainahun mencakup ya umum mencakup mencakup seluruh langit dan mencakup bumi seluruhnya dengan seluruh tingkat-tingkatannya Sebagaimana mencakup langit-langit dengan seluruh tingkatan-tingkatannya. Ka'annahu yusiru seakan-akan Mujahid mengisyaratkan dengan kalimatnya beliau tadi itu ila qauli ila qauli jalla wa ala Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna Yatanazzalul amru bainahunna ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Taib. Fahuwa anzala hadal kitab al-azim wa wal Qur'an. Fahuwa anzala maka Allah menurunkan kitab yang agung ini yaitu Al-Qur'an. Fi ilmi al-azimi wa ilmuhu la yantai wa ilmu ini wa ini. Saya dibaca wa ilmihi wa ilmuhu. La yantahi. Allah menurunkan kitab yang agung ini. Ini Al-Qur'an fi ilmihi al-azim dengan ilmunya yang agung. Wa ilmuhu la yantai dan ilmunya Allah tidak ada habisnya. Wa ilmuhu la yantahi. Ilmunya Allah enggak ada habisnya. Wa tasai'un min ilmihi. Jadi sahihnya adalah tadi. Hadis yang yang dibawakan oleh Bukhari, Imam Bukhari, "Amantu bi kitabikal ladzi anzaltah." Jadi Al-Quran termasuk dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran termasuk dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu ala ibadihi ala yadi afdali khalqihi wa asrafihim. Muhammadin alaihi salatu wassalam fi afdali buk'atin Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitabnya pada hambanya. Ini melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ya kan? Anjalahu ala ibadihi melalui beliau sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Alayat di abdul khalqi mengatakan alayat di abdul abdul khalqi wa asrafihim. Jadi melalui tangannya seorang yang paling abdul dari makhluknya, yang paling mulia dari makhluknya yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi afdali buk'atin dalam pada tempat yang paling afdal buk'ah belahan bumi yang paling afdal ini buk'ah sebidang bumi sebagian, sebagian belahan bumi yang paling afdal adalah Mekah wa fi afdali makan fi Makkatil Mukarramah Ya kan? Fi afdali buk'ah. Buk'ah mananya apa? Sebagian belahan bumi itu bukan buk'ah. Wa Abdul afdhali makan dalam tempat yang paling Abdul di tempat yang namanya Makkahul Mukarramah fi Sumal Madinah Al Munawwarah. Yang lebih afdol adalah Madinah Nabawiyah. Ya kan? Madinah Nabawiyah. Kalimat munawwarin sebagian alul ilm ada yang mengerti sih. Ya kan? Madinah Nabawi Nabawiyah. Semua fi afdhali zaman, kemudian pada waktu yang paling mulia. Wa asrafi zaman dan zaman yang paling asraf yang paling mulia fi Ramadan, fi Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, pada malam yang memiliki keagungan Lailatul Qadar. Memiliki keagungan yang sangat agung. Hadi anwa'un minal fadl wa anwa'un minas syaraf. Lihat dari kitab al-adim ini termasuk macam-macam dari keutamaan, macam-macam dari kemuliaan untuk kitab yang agung ini Al-Qur'an. Inilah petunjuknya Allah untuk hambanya. Sekarang banyak manusia dari hamba Allah yang meninggalkan petunjuk yang paling mulia ini. Kebanyakan mereka. Sedikit orang yang mengambil bimbingan secara utuh, secara menyeluruh dari Al-Quran dan Sunnah. Sangat sedikit. Yang banyak adalah dicampur. Dicampur. <clears throat> Bahkan Al-Quran dibawakan, ayat dibawakan untuk merekomendasi kufurnya, bid'ahnya, syiriknya, dan kemaksiatannya. Wa fi minal ulum wa tawzi ila anu'il khair. Wa fi dalam Al-Qur'an ini ada al-ulum, ada ilmu-ilmu wa tawzi pengarahan. Ada ilmu-ilmu dan pengarahan kepada macam-macam kebaikan. Wa tahdir minan syarr. Dan ada tahdir peringatan dari semua macam keburukan. Nah, itu Al-Quran. Bagaimana manusia tidak boleh tahdir dari keburukan? Wafi al wal kabaru, wafi min al ulum atau wal wafi min al kabarat wal kabaru aman aman mada am amma ya'ti mala la illallah azza wajal. Dalam Al-Qur'an ada kabar ada berita. Amma mada, aman mada dari orang yang telah berlalu aman malah dari orang-orang yang telah berlalu dan dari apa-apa yang akan datang malayuhsihi illallah azza wajal nah, kan, yang tidak ada mampu untuk menghitungnya kecuali Allah azza wajal orang yang telah lewat dan apa yang telah akan datang ada kabar dalam Al-Quran ini nggak ada orang yang mampu untuk menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa taala Ya kan? Maka itu kan belajar Al-Quran dan Sunnah, bukan pengangguran. Bahkan penuh dengan kesibukan, nggak boleh dikatakan nganggur. Belajar ilmu saya termasuk adalah kesibukan yang benar-benar sibuk, bukan pengangguran. Hah? Lain dengan pemahaman manusia. Dikarenakan kebodohan mereka, dikarenanya orang yang sibuk itu adalah orang yang banyak bekerja mengumpulkan perbendaraan dunia. Tapi mempelajari Al-Quran dan Sunnah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, siang dan malam, ini bukan pengangguran, bahkan penuh dengan kesibukan. Perhatikan itu. Jangan mau digelari orang pengangguran. Mana pula kita pengangguran. Kalian yang pengangguran. Ya kan? Mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sesuai dengan tujuannya. Ini adalah bukan pengangguran. Jangan salah paham. Jangan mau dikata-kata orang pengangguran. Seperti pendidikan kita yang dikatakan dengan pendidikan apa? Non formal. Apa pula non formal? Matamu yang bukan non formal. Nah. Ya kan? Bahkan sangat formal, super formal. Ah. <clears throat> Tapi perhatikan wa innama ya'lamu miqdara dzalika man tadabbarahu. Atau min tadabburi wa ta'akkuli min ahli ilm wal basirah. Dan hanya saja mengetahui kadar apa tadi terkait dengan ilmu dan pengarahan seluruh pada macam kebaikan dan peringatan dari macam-macam keburukan dan di dalamnya ada kabar dari apa? Dari orang yang telah lewat dan apa yang akan datang ini yang mengetahui tentang kadarnya ini adalah dari terdabur dan memahaminya adalah dari kalangan alul ilm dan basiro. Jadi alul ilm dan alul basiro saja yang mengetahuinya. Adapun kalau nggak memiliki ilmu dan nggak memiliki bahasa tentang Al-Quran dan Sunnah, nggak mengetahui tentang kadar keagungan terkait dengan pengarahan Al-Quran, ilmu yang ada dalam Al-Quran, macam-macam kebaikan yang ada dalam Al-Quran dan macam-macam tahdir dari macam-macam keburukan dari Al-Quran. Dalam Al-Quran ini nggak ada yang mengetahui kecuali orang yang punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak paham. Maka Al-Quran dibaca siang dan malam, hari dan demi hari. Isinya apa? Yang penting apa? Yang penting berkatnya. Tahu berkat? Bungkusannya, amplopnya. Nah. <clears throat> bahwasanya yang mengetahui adalah ahlul ilmu al basirah wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan lil kulli wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lati hiya aqwam. Yahdi lati yahdi lit tariqal lati hiya aqwam. Yahdi lillati yani littariqi allati ya aqwam. Wa nazzalna 'alaikal kitaba. Kata Allah Ta'ala. Dan kami menurunkan kepada engkau Alkitab. Tibyanan likulli Sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Wahuda dan petunjuk warahmah. Untuk tengok warahmah. Wa busra. Kabar gembira. Untuk siapa? Lil muslimin. Khusus bagi orang-orang yang berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'an, sungguh Qur'an ini yahdi manuzuki lillati littariqatil lati ya aqwam. Nah, lillati maknanya apa? Littariqah. Sungguh Qur'annya adalah menuju kepada jalan yang paling akwam, yang paling lurus. Yang paling kokoh. Ini dibaca oleh manusia. Tapi konsekuensi daripada ayat ini tuntutannya. Inilah yang perlu ditanyakan. Maka ilmu ini adalah kita iman dengan lafadznya. Iman dengan tuntutannya. Bukan dengan iman dengan lafadznya saja. Tuntutan dari lafadz-lafadz ini. Kandungannya, maknanya. nggak diimani. Ini nggak benar. Qul walilladzina amanu hudan wa sifa. wahai Muhammad, katakanlah huwa Al-Qur'an. Bagi orang yang beriman adalah sebagai petunjuk dan sebagai penyembuh. Khusus bagi orang-orang yang beriman. Beriman dengan lafadznya, beriman dengan maknanya. Dia harus memahami yang benar. Kalau Allah Ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun lidabbaru ayatih. Litadzakkaru ulul albab. Litadzakkaru ulul albab. Kitabun. Kitab yang ma'ruf. Kami turunkan kepada engkau sebagai kitab yang mubarak. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Dan agar orang-orang yang memiliki lub. Apa? memiliki pikiran, akal, mereka ditadakkar. Jadi yang bertadakkur yang mengambil perhatian yang mengambil nasihat dengan ayat ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki akal yang yang sehat. Fajadirun bi alil iman wa bi alil ilm bi wajin khas antakunallahu takuna lahu al adimatu al kamilatu bi hadzal kitab. Mana jadir? Ma mana jadir? Eh, Haidar? Ma mana jadir? Ayo, mana jadir? Jadirun, jadirun. Ayo, Ami Darmuzi. Sa? Ha? Sepatutnya. Nah, sepatutnya, sepantasnya bagi alul iman. Dan bagi alul ilm secara khusus, alul ilm secara umum, alul ilm secara khusus akan keberadaan inayah, peduli. Antakunallahum inayah akan ada bagi mereka alul ilm ini kepedulian yang sangat besar, yang sempurna untuk kitab ini. Sehingga kita dapati alu tafsir mentafsirkan panjang lebar terkait dengan kitab dibawakan dari kalamnya sahabat. Dibawakan dengan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menafsir Al-Quran sebagai tafsir mereka dan yang lainnya. Tadabburan wa ta'akkulan Tadabburan wa ta'akkulan wa amalan wa dakwatan wa taujian wa irsadan lil ibad. Jadi sepatutnya dengan segi yang khusus untuk alul ilm akan keberadaan mereka itu memiliki inayah akan keberadaan inayah ini pada mereka. Inayah yang besar, pedulian yang besar, yang sempurna terhadap kitab ini. Bentuk mentadaburi dan memahami dan mengamalkan. Tengok, mengamalkan. Mentadaburi dan memahami dan pengamalannya terpanggil khusus terhadap alul ilm. Wadakwatan dan menyuarakan, mengkampanyekan kitab yang mulia ini dan pengarahan, bimbingan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini kita perlu kita kampanyekan, ilmunya kita kampanyekan. Ya kan? Untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan pengangguran. Mereka sangat sedih. Anak-anakku anak nggak dipelajari matematika sampai ini sampai itu. Ya kan? Bagaimana kita nanti bikin pesawat? Bagaimana kita bikin senjata? La ilaha illallah. Jadi mereka sedih. Kalau anak-anak itu cuma belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu sorof, ilmu nahu, bab Iqlal dalam sorof, ini sedih mereka. Apalagi anak yang dikatakan jenius, maunya jangan sampai ketinggalan, jangan jangan meninggalkan pelajaran ilmu ilmu dunia. Sedih mereka. Ini nggak asing. Antum tanya sama keluarga antum sendiri, masing-masing. Anda punya anak hafal Al-Quran, enggak mengherankan. Tapi kalau sudah ranking satu dalam jurusan apa? Hah? IPA dan semisalnya, Masya Allah, dilombakan. Nah, kalau lomba Al-Quran bukan mencari, bukan ilmunya, tapi apa? Suaranya yang merdu, ini yang dilombakan. Nah, walaupun kayak nyanyian pun enggak apa-apa. Perhatikan ya perhatikan di sini. Jadi alul ilm secara khusus terpanggil agar mereka memiliki inayah kebetulan yang sangat besar terhadap kitab ini. Bentuknya mentadaburi, memahami dan mengamalkan. Nah, mengamalkan. Bukan ke mentadaburi amalannya beda. Nah, sekarang yang laris adalah apa? Solawat, solawat. Sekarang disebar gambar-gambar itu. Hadirilah Habib Syekh. Nah. Mana lagi? Ya. Banyubang bersolawat katanya. Banyubang bersolawat. Itu. Abu Risalah biasanya yang Banyubang Rono. Ngirim status sebelah itu. Depan lurus lurus sana lah Banyubang. Ya kan? Digambar orangnya. Singgotnya gondol. Buntung. Tanda terjadi. Isinya solawat, solawat. Sambil dia bari lantunkan musik. Kayak orang majanin, kayak orang gila. Ya kan? <clears throat> Jadi wa da'watan wa taujian wa irsadan lil ibad sebagai bentuk tauji, pengarahan, bimbingan, dakwah kepada para hamba Allah. Liya'lamu haqqa rabbihim agar supaya mereka mengetahui ini hamba Allah mengetahui haknya Rabb mereka. Apa haknya Rabb mereka? Apa hanya Arab kita? Kita ibadahi. Kita peruntukkan hidup kita hanyalah untuk Allah. Ibadah kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nadar kita untuk Allah. Doa kita untuk Allah. Itu namanya liya'lamu haqqa rabbihim. Mereka tahu bahwasanya mereka Allah yang menciptakan. Tapi ketika beribadah, menyembelih untuk yang dikubur. Kalau berdoa langsung kepada Allah nggak mau. Ya kan? Apa isi doanya? Ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana. Nah, moga lana ma madaya wasi'al karam. Ini dinyanyikan, nyanyikan, nyanyikan terus. Ya kan? Supaya jemblung ini. Itu jemblung? Hah? Kayak balon. Ya kan? Itu. Jadi liya'lamu haqqar rabbi wa ma furida alaihim wa ma atau wa ma farada alaihim wa ma da'ahum Jadi bentuk tadabur, ta'akul, mendadaburi, memahami dan mengamalkan dan berupa dakwah dan tauji pengarahan untuk para hamba Allah khusus bagi alul ilm terpanggil secara khusus sebelum yang lain apa tujuannya supaya hamba Allah mengetahui haknya Rabb mereka dan mengatakan apa apa yang Allah fardukan atas mereka dan mengatakan apa yang Allah serukan, Allah panggil mereka kepadanya. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar tahu itu ayat tersebut. Wa ma lahum indahu minal khair aladzim wa ma lahum dan agar mengatakan apa yang bagi mereka di sisi Allah indahu indallahi dan agar mereka mengetahui apa saja untuk mereka itu di sisi Allah berupa kebaikan yang besar. Agar para hamba mengetahui apa yang terkait dengan hak mereka. Wa apa yang mereka harus miliki di sisi Allah Ta'ala. Ini berupa kebaikan yang besar. Ida aja budak wa apabila mereka menyambut dakwanya Allah Subhanahu wa taala, menyambut panggilannya Allah. Wa'addu haqqau dan menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendakwakan tauhid, mengatakan tauhid dan mengetahui apa tadi balasan terhadap atas tauhid yang dipelajari oleh manusia. Apa ya, Perhatikan ini. Yang kita dapat sekarang manusia, kaum muslim secara khusus sudah terjauhkan dari perkara ini. Dikarenakan apa? Melalui ya kan tangan-tangan dosa, tangan-tangan jahat dari para orang-orang yang dianggap di berada di garis depan tapi para penipu, para penjahat mengajak manusia kepada neraka dengan nama Islam. Mengajak mereka mengajakkan neraka dengan nama al-Islam. Mengajak kepada kekufuran dengan nama al-Islam. Ini penjahat penipu. Dan betapa banyaknya. Wa maksarahum. Qatalahumullah. Perhatikan. Soal menasih. Pertanyaan dari Syekh. Kada indaka asabta ajra. Tadi dalam hadisnya. Wa in asbahta asab ta'ajro. Dan jika engkau tidur dengan membaca doa tadi, mati di atas fitrah. Jika kau enggak hidup lagi, tidur langsung mati. Dan jika engkau bisa hidup lagi di pagi hari, maka asab ta'ajro engkau mendapatkan ajar. Apakah seperti itu lafadznya? Asab ta'ajro seperti itu? Kata saya bin Bas tanya, kada indaka? Asab ta'ajro? Nah, qala bin Bas rahimahullah taala wa fi riwayatin khaira asabta khaira. Wa in asbahta asabta khaira. Padalan anil padalan an an ajra. Dan jika engkau hidup di pagi hari setelah tidur dalam lapat yang lain engkau mendapatkan kebaikan. Wa fi riwayatin asabta khairan engkau mendapatkan kebaik kebaikan. Warahu muslimun. Hadis ini riwayat Muslim. Taib. Wa fi khairon. ukhra khairan. Jadi nafsu saya. Jadi lafadznya Imam ajran wa Imam khairan. Kalau engkau meninggal, meninggal di atas fitrah. Kalau engkau hidup di pagi hari bangun lagi, maka engkau mendapatkan kebaikan. Jadi ada mana enggak ada ruginya. Mati pun dalam keadaan untung, hidup lagi pun dalam keadaan un untung. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menghafal doa ini dan kita ucapkan di saat kita mau tidur setiap hari. Wa fi fadlu hadza dzikr. Dalam hadis ini ada keutamaan zikir ini, fadl. Fadlu hadza dzikr. Wa dara'atu ilallah Doro'ah, merendah. Allahumma inni aslamtu ilaika. Ini namanya doro'ah. Oh, doro'ah, dor, merendah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wahjahtu wajhi ilaika wa wafattu wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ini adalah ada doro'ah dalam hadis ini ada doroa. Mana doroa? Merendah diri kepada Allah Ta'ala. Wa anna sahiba idza qalaha an sidqin wa ikhlasin law mata mata alal fitrah alal iman alal islam wa in asbahta wa in asbaha as asaba ajran wa asaba khaira. Dan sungguh orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi apabila mengatakannya bersumber dari kejujuran dan keikhlasan. Jika lelah mati, mati di atas fitrah. Ini di atas iman. Karena Islam. Dan jikalau dia masuk pagi hari lagi, hidup lagi, mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan. Mahfum? om, Bukan kok doa ini diucapkan oleh Masalam Tuhan si, si, ilaika. Besoknya pergi ke Wali Sengit. Eh? Songo muprot, jamaknya apa? Senget. Ayo. Salam bawa wong recehan, nadar biur, bawa recehan. Hmm. Tapi konsekuensinya adalah besar, harus dipahami, harus mengklaim memiliki tadabbur dan memahami tentang hadis-hadis tadi tentang ayat tadi yang terkait dalam masalah ini. Kalimatun azimatun fiha tajarrudun minal haul wal quwa ilallahi azza wa jal. Tadi adalah kalimat-kalimat yang agung. Kalimatun. Kalimatun azimatun. Kalimat-kalimat yang agung. Fiha dan dalamnya ada tajarrud. Pemurnian. Ada tajarrud. Pemurnian dari daya dan upaya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemurnian berupa daya dan upaya diarahkan kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Bukan merasa gagal, merasa hebat. Ya kan? Lupa akan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana subhanahu wa musarrifu amrihi. Musarrifu amril abdi, mudabbiruhu dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi dalam hadis tadi itu adalah musarrif yang mengatur urusannya, yang mengatur urusan hamba, yang mengatur hamba, mudah Mudabirul abad. Tengok, Allah yang mengatur hamba. Mentang-mentang pula hamba mau mengatur hamba yang lain dengan peraturannya sendiri. Nah. Wa wal alimu bihalihi wa wal alimu bihalihi wa wal qadiru alaihi dan dia adalah maha mengetahui dengan keadaan hamba. Dan dia adalah maha mampu atas hamba. semua khatama hadza biqauli amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi di arsal arsalta. Kemudian khatama. Ditutup doa tadi itu. Kalimat-kalimat tadi itu dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bi kitabika alladzi anzalta. Beliau mengajari pulang tadi, dan ucapanlah ini. Aman aku beriman dengan kitabmu yang telah kau turunkan. Dan beriman dengan nabi yang telah kau utus. Wahadal khatam. Dan penutup doa ini. yatadaman mengandung. Imanahu bikulli ma fil Qur'an min tauhidin wa ikhlasin wa awamir wa nawaiya. Wa qasasin wa gerdalik. Penutup doa ini adalah mengandung imannya seorang hamba dengan seluruh apa yang ada dalam Al-Quran berupa tauhid, berupa ikhlas dan berupa perintah-perintah min awamiro wa nawahiya dan larangan-larangan wa kasusin dan beberapa kasus-kasus kisah-kisah dalam Al-Quran dan yang lainnya amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta Penutup doa ini adalah mengandung imannya seorang hamba yang membaca doa tadi dengan seluruh apa yang dalam Al-Quran, berupa tauhid, berupa ikhlas, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan yang lainnya. Fakan ada kalaman aziman wa khatimatan aziman maka menjadilah doa tadi itu adalah kalam yang sangat besar, penutup yang sangat besar. Wa jadirun bi sulallahu hadal khair. Maka si pemilik doa ini siapapun dia yang mengucapkan sepantasnya, sepatutnya akan ia mendapatkan menghasilkan bagi dirinya kebaikan ini. In mata mata alal fitrah wa in asbaha asaba ajran wa asaba khairah. Jika dia mati di atas tidur tadi itu ketika membaca doa ini, mati di atas fitrah, atas Islam, di atas iman. Dan jika dia masuk dalam pagi hari hidup lagi maka mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Allahumma salam tu nafsi ilaika wa wajah tu wajhi ilaika wa tu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika. Raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mutta ya fulan apabila engkau maka jika engkau meninggal pada malammu ini ketika engkau tidur membaca doa-doa ini mutta engkau meninggal di atas fitrah di atas iman di atas Islam wa inasbahta asbahta asra Wal afdal ayyakunna min akhir kalamihi inda naum dan yang paling afdal mengutang doa ini adalah akan keberadaan doa ini dibaca di akhir perkataan dia dari ketika dia mau tidur. Tapi ya insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini dan kita sambung pada waktu yang akan datang Alhamdulillahirabbil alamin tafadhalu.